Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kemarin kita ambil adalah mengenai an-nasikh wa mansukh, masalah penghapus dan yang dihapus. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya yang namanya nasikh wa mansukh termasuk ilmu yang sangat penting karena di dalam memahami sebuah dalil terkadang ada dua dalil yang dohirnya tanakut kontradiksi bertabrakan itu nanti kalau bisa digabungkan disinkronkan disinkronkan kalau tidak bisa digabungkan tidak sinkronkan dicek nah mana yang rojih dan mana yang marjuh Kemudian nanti kalau tidak bisa lagi dicek lagi, jangan-jangan ada yang nasikh rai mansukh. Apa maksudnya ya? Kalau ada yang nasikh rai mansukh, berarti yang kita amalkan yang nasikhnya atau mansukhnya? Yang nasikhnya, yang penghapusnya. Kita lihat halaman 154 itu, masih di situ. Wa qala Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillalakum lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna dulunya di dalam ayat ini telah dihalalkan untuk kalian di malam hari puasa untuk berhubungan badan dengan istri-istri kalian mereka bagikan pakaian untuk kalian dan kalian pakaian untuk mereka karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian tuh merasa terfitnah terhadap diri-diri kalian. Akhirnya Allah taala memaafkan dan memberikan taubat kepada kalian dan memaafkan kalian. Fal ana basyirhunna. Sekarang ngabasyirhunna. Sekarang silahkan berhubungan badan tidak masalah karena dulunya awal mulanya barakallahu fikum. Naam, itu kalau sudah buka puasa, kemudian setelahnya itu sudah tidur, setelah tidur itu nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum. Paham ya? Sebelum dihapus dulunya. Tapi setelah dihapus dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Nah, makanlah dan minumlah. sesuka kalian. Nah, di malam hari bulan Ramadan atau puasa tersebut. Sampai nah barakallahu fikum terbit fajar shadiq. Kita kata. Maksudnya ya, dulunya dilarang kalau sudah habis buka kemudian kok tertidur setelah tidur itu nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Paham ya? Tapi dikasih keringanan tadi itu. Berarti yang kita amalkan yang baru, yang nasihnya. Kita lihat berikutnya. Wafis sunnah Allah sallallahu alaihi wasallam di dalam as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, ketahuilah, sekarang ziarahilah. Maksudnya itu dulunya sempat dilarang, itu berarti mansuh ya. Dihapus dengan fazuruha, sekarang ziarilah. Ini berarti nasikhnya. Naam kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Sekarang ziarilah. Dulu pernah dilarang. Yang berarti yang diamalkan yang larangan itu atau yang pembolehan? Pembolehan. Paham ya? Syariatkan ziarah kubur tidak masalah. Bahkan kalau seandainya kita ziarah kuburan orang tua kita kalau Kalaulah seandainya orang tua kita meninggal di atas kekufuran itu pun diperbolehkan. Nah, walinya bila tapi ya. Nah, diperbolehkan hanya sekedar ziarah kubur untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan kebaikan, bukan untuk mendoakan ampunan. Mahfum? Nah, berikutnya. Idan Anas naskhu sabitun bil Qur'an sunnah. Jika demikian, berarti yang namanya nasah itu penghapusan dalil itu telah tetap datang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah wa huwa aidan muqtadal hikmah dan ini juga nam termasuk sesuatu yang diharuskan nah dengan adanya hikmah karena semuanya ada hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menghapus kemudian menggantikan yang baru itu ada hikmah di balik itu semuanya karena kemarin sudah kita lewati ya ada yang semula itu berat kemudian dihapus menjadi ringan paham ya ada yang seperti itu ada yang dihapus lafadznya tinggal hukumnya ada yang dihapus hukumnya tinggal lafadznya macam-macam bentuknya. Kita lihat. Wa dzalika anna an-nasa qad takhtaliful masalihu bi ikhtilafi awqatihim wa bi ikhtilafi ahwalihim. Perhatikan yang demikian itu penghapusan terjadi karena manusia berbeda-beda kepentingannya tergantung dengan perbedaan waktu-waktu mereka dan perbedaan keadaan-keadaan mereka. Fatajidu ba'dal asya tasluhu fi waqtin wala tasluhu fi waqtin akhar. Maka engkau akan menjumpai terkadang sebagian perkara nam tasluh pantas untuk dilaksanakan pada suatu pada sebuah waktu wala tasluhu fi waqtin akhar tapi tidak layak untuk di waktu yang lain. Maksudnya waktu sekarang mungkin diperbolehkan nanti waktu yang lain sudah tidak boleh gitu loh. Walihada ja'at syari'atul islamiyatu bitadarruj. Oleh karena ini syariat Islam ini datang dengan cara tadarus. Tadarus itu bertahap. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan ke langit dunia duf'atan wahidah. Langit dunia duf'atan wahidah yaitu pada malam Lailatul Qadar. Paham ya? Diturunkan dalam keadaan duf'atan wahidah sekaligus. Nah, dari langit enam dunia menuju Rasulullah diturunkan secara berangsur-angsur. Maksudnya ya, enam jadi enggak ada tanakut, enggak ada perseberangan Katanya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Naam. Ya terus bagaimana dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar kita katakan diturunkan ila sama'id dunya itu sekaligus jum'atan wahidah. Kemudian diturunkan untuk Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara apa? bertahap berangsur-angsur. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Bukan 17 Ramadan yang mengatakan hari nuzul Quran 17 Ramadan keliru. Al-Qur'an turunnya tidak 17 Ramadan tapi malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali 10 malam terakhir itu pun malam-malam ganjil. Paham ya? Nah, ada yang mengatakan malam 23 atau malam 21 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29 walaupun sebagian para ulama masih merojihkan seringnya muncul pada malam 27. Paham ya? Yang jelas itu semuanya memungkinkan, bukan 17 Ramadan. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum fal khamru masalan uhilla lana thumma urida lana bitahrimih. Khamr, minuman keras dulunya halal untuk kita. Tapi kemudian ditampilkan atau ditunjukkan kepada kita pengharamannya yaitu dalam surat Al-Maidah itu kan. Naam, pengharamannya. Summa muni'na minhu 'inda salawat Kemudian barakallahu fikum dilarang kita minum khamar ketika mau salat. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Mabuk salah ya? Nah, dulunya halal wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah di dalam perjudian dan minuman keras itu ada manfaatnya, ada juga apa dosanya. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini sebelum diharamkan. Turunlah berikutnya. Nah, barakallahu fikum bahwasanya diharamkannya itu ketika mendekati salat. Selain waktu-waktu salat bebas. Summa muni'na minhum mutlaqan kemudian setelah itu barulah dilarang secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan fadzanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian menentukan nasib dengan panah atau yang semisalnya, menyembah berhala itu semuanya adalah amalan rijus, amalan kotor, perilaku setan. Jauhilah, hindarilah semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kullu dzalika mura'atan li ibad. Kenapa kok pengharaman khamr itu secara bertahap? Itu semuanya terjadi karena dalam rangka untuk menjaga kepentingan-kepentingan hambanya. Nah, karena sudah terbiasa minum khamr kalau dilangsung dilarang itu mungkin keberatan waktu itu. Tapi dengan cara tadarus seperti itu. Nah, boleh tapi jangan ketika sholat. Paham ya? Akhirnya lama-lama diharamkan secara mutlak. Ketika pengharaman tersebut, banyak para sahabat yang mereka memecahkan tempat-tempat khamar. Kemudian sehingga apa? Air khamar pun apa? Nah, mengalir itu di jalan-jalan. Nah, barakallahu fikum. Bukankah enggak najis? Bukankah najis air khamar itu? Kok dibiarkan ngalir di jalan-jalan? Najis enggak air khamar itu? Hah? Najisnya maknawi. Hissi zatnya lo antum misalkan sudah wudhu kemudian berangkat ke masjid ternyata di jalan nginjak air khamar. Wudhu lagi enggak? nggak butuh lagi. Tamnya. Nah, najisnya najis ma'nawi termasuk apa? Termasuk nah perkara yang Allah Taala haramkan. Naam. Kita lihat di sini. qad nassallahu ta'ala 'ala naskhi fi syari'atil yahud dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan terang-terangan terhadap penghapusan terhadap syariatnya orang Yahud. Faqala ta'ala Allah taala berfirman, "Fa bidzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahud haramna alaihim akhirnya kami haramkan untuk mereka tayyibatin uhilat lahum makanan-makanan atau sesuatu yang baik yang semula dihalalkan untuk mereka sebabnya karena mereka berbuat kedzaliman wal gharibu anil yahuda perhatikan baik-baik termasuk perkara yang aneh bahwasanya orang-orang Yahud alaihim la'inullah semoga Allah taala melaknat mereka yungkiruna nasha mereka mengingkari yang namanya nasakh nah seperti kisahnya yang sering antum dengar salah seorang sahabat mulia Abdullah bin Salam nah itu dulunya adalah ahlu ilmnya atau seorang ulamanya orang Yahud nah Abdullah bin Salam itu ya ya kan nah barakallahu fikum kemudian suatu ketika ada orang Yahud dan Yahudiyah berzina. Kemudian setelah berzina mereka inginnya dihukumi dengan hukum dalam Al-Qur'an. Padahal dalam Al-Qur'an memang ayat rajam sudah dihapus, tapi masih berlaku apa? hukumnya. Nah, akhirnya Rasulullah menghukumi untuk dirajam. Dan Rasulullah nanya, "Kalian menjumpai apa di dalam Taurat?" Nah, orang Yahud tadi mau mau bohong, orang Yahud tadi. Di dalam Taurat itu kalau orang berzina cuman dicoreng-coreng wajahnya, kemudian dinaikkan di atas kendaraan hewan itu dikelilingkan. Katanya kayak gitu katanya. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, haula kadzabu alaik." Wahai Rasulullah, mereka dusta atas namamu. Maksudnya mereka berdusta. Nah, kata Abdullah bin Salam, "Hat Taurat." Datangan Taurat. Ternyata Taurat setelah dibuka ada ayat rojam. Akhirnya mereka tutup dengan tangannya biar enggak nampak. Abdullah bin Salam mengatakan, "Angkat tangannya." Angkat jari-jarinya, diangkat. faida bihi ayat rajam. Ternyata ada ayat rajam di situ. Bayangkan liciknya orang Yahud. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini, orang Yahud mengingkari nasakh, mengingkari apa adanya penghapusan. Wa yaqulun seraya mereka berkata inna naskha yastalzimul bada'a nam 'ala Allah. Maksudnya bagaimana? Yang namanya penghapusan itu berarti mengharuskan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nam ilmunya itu muncul dan pergi sekarang tahu nanti nggak tahu lagi setelah tahu baru muncul lagi gitu loh jadi Allah Taala tidak mengetahui secara langsung semuanya gitu mengharuskan seperti itu nah itu kalau manusia benar tapi kalau Allah Taala tidak kalau Allah Taala tidak nah karena Allah Taala sudah menjelaskan kemarin dalam ayat apa nah, apa kemarin ayatnya itu manang min ayatin nung nungsiha na'ti bi khair minha nah tidaklah aku menghapus satu ayat atau meninggalkannya melainkan kami mendatangkan dengan yang lebih baik dari ayat yang sudah dihapus tadi atau yang semisalnya. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat dikit lagi. Wal bada yakni annahu lahul ilmu ba'da an nasakha. Maksudnya muncul atau nampak ilmu di hadapan Allah taala setelah dihapusnya, setelah Allah taala menghapus. Jadi sebelumnya Allah taala enggak berilmu itu kan keliru. Padahal ilmunya Allah taala meliputi segala sesuatu ya. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, sungguh ilmunya Allah Taala meliputi segala sesuatu. Fakana bil awal yajhalu an hadhihi syari'atan nasikhata hiyal aslah. Jadi seakan-akan dahulu Allah Taala itu bodoh. Seakan-akan yang menurut mereka ya, tidak tahu bahwa syariat ini nah barakallahu fikum yang dihapus atau syariat yang menghapusnya ini ternyata apa? lebih pantas, lebih aslah. Summa alima ba'da Kemudian Allah Taala baru mengetahui. Ini keharusan yang batil dari orang Yahud jadi orang Yahud mengatakan, berarti kalau Allah telah menghapuskan dulunya nggak tahu. Setelah tahu itu ternyata pantas tuh hambanya baru dihapus, baru setelah itu baru tahu. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala itu ilmunya tidak sejak dahulu itu loh. Tidak sejak dahulu, itu keliru. Bahkan Allah Ta'ala memiliki ilmu sejak dahulu. Amin ya? Nah, karena Allah Ta'ala itu al awal wal-akhir. Allah Ta'ala zat yang maha pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan zat yang maha terakhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Apa maksudnya ya? Jangan sampai keliru. Na'am fayuqalu lahum antumul an kadzabtumut Taurat. Kalian sekarang itu malah nah mendustai Taurat. Li'anna Allah Ta'ala yaqul karena Allah Ta'ala berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li Bani Israil illa ma harrama Israil wa 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat." Seluruh makanan dahulunya halal untuk Bani Israil, kecuali yang memang Israel sendiri atau Bani Israel sendiri mengharamkannya terhadap dirinya sebelum diturunkannya Taurat. Bayangkan dulu halal awalnya mulanya. Awalnya halal. Tapi kan mereka sendiri yang mengharamkan. Walamma nazalat Taurat hurrima fiha ma hurrim. Namun eh, dan setelah apa tatkala diturunkannya Taurat diharamkan apa-apa yang memang sudah diharamkan. Qala ta'ala fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka dengan sebab kedoliman yang mereka lakukan dari alangan orang-orang Yahud, kami haramkan atas mereka makanan-makanan sesuatu yang baik yang semula dihalalkan untuk mereka sebabnya karena kedzaliman mereka wa qawnuhu yastalzimul bada'ah 'ala Allah hadza laysa bilazim perhatikan baik-baik ini dan keadaan demikian adanya penghapusan itu mengharuskan Allah taala berarti apa ilmunya muncul yang baru ilmu yang baru ini bukan perkara yang harus It inna Allah ta'ala ya'lamu al hikma al hukma fi hadzal zaman aslah min hukma hukm tsani. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hukum untuk zaman ini lebih baik daripada hukum yang kedua. Wa anal hukm tsani fi waqtihi aslah min hukmil awal Dan bahwasanya hukum yang kedua nah pada waktunya itu pun juga lebih baik daripada hukum yang pertama. Fala bada'at enggak ada bada'at di sini. Naam. Fa ilmullah ta'ala wahidun wal mutaghayyir hiyal ahwal. Ini benar ya. Ilmunya Allah Taala satu. Maksudnya apa? mengetahui semuanya. Sudah kita lewati dulu kan? Mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Wal mutahoyar yang berubah itu adalah ahwal, keadaan-keadaannya. ya? Karena keadaannya berubah, Allah Subhanahu wa taala pun mengubah juga nah hukumnya itu barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, Itu mengenai apa? Mengenai cuplikan daripada nasikh mansukh. Kita tutup yang terakhir. Qaulu rahimahullah raf'ul khitabil ki subuta hukmin. Subuta hadhi maf'ulun li masdar rafa'. Ini sekedar penjelasan masalah nahmu. Nah, jadi tidak terlalu fokus enggak masalah. Subut di situ adalah maf'ul untuk masdar rafa' karena raf rafa' rafa'a yarfa'u raf'un itu terkadang beramal-amalan fi'il sehingga subuta maf'ulnya. Wal makna maknanya perhatikan an yarfa'al khitabul lahiq wa huwa tsani nam al hukmi bil khitab as-sabiq wa huwa al-awwal yaitu maknanya adalah mengangkat pembicaraan yang kedua Naam dengan apa? Dengan ketetapan hukum pembicaraan yang telah lewat atau yang pertama. Maksudnya fal mansukh was sabiq. yang dihapus itu yang sabik itu. nam yang dihapus adalah yang sabik. Nah, jadi hukum yang kedua tersebut tersebut menghapuskan hukum yang pertama gitu. Walahik huwan nasikh. Lahik itu berarti yang menghapus. Lahik itu berarti yang baru, sabik itu yang lama. Yang lama itu dihapus dengan yang baru gitu loh. Nah, adapun penjelasan yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang intinya nasikh wa mansukh termasuk perkara yang penting yang harus kita ketahui agar kita tidak keliru dalam berdalilkan dengan sebuah dalil